tidak. Ayolah. Ah. Ayo saya. Ambillah. Baiklah. Apa? Kacau, kacau. Rasakan. tahu iya. Hmm, Vincent. Tidak, ide buruk, ide buruk, ide buruk. Hmm. Ambil saja seperlunya. Ambil saja seperlunya. sebelum bulan purnama. Kau membangunkan aku seminggu lebih awal. Ah, oh, tidak. Jangan bilang kau cukup bodoh untuk mencoba mencuri barangku. RJ, aku harus membunuhmu. Kumohon, aku hanya pria putus asa yang berusaha menafkahi keluarganya. Kau tidak punya keluarga. Keluarga satu anggota. Hmm. Baiklah, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Lihat, ini masih di dalam goa, jadi secara teknis belum dicuri. Oh tidak, Oh. Tidak! Pelan-pelan. Berhenti. Huh. Oh. <laughs> Nyaris saja. Uh, tidak. Ya, oh. Vincent, tunggu. Akan ku kembalikan semuanya. Benar. Jika kau memakanku, kau yang harus melakukannya. Tapi aku bisa mengembalikannya, semuanya. Gerobak merahku? Lebih merah. Oh. Kotak pendingin birunya. Kotak pendingin biru di daftarku. Harus biru? Ya, dan aku ingin sepadiku. Aku suka itu. Karena dengan sepadi, cukup itu. Tidaklah cukup. Benar, benar sekali. Kuberitahu kau, akan kucarikan kau kemasan besar piknik ukuran keluarga. Kau yakin? Aku cukup yakin. Baiklah, RJ. Aku akan kembali tidur. Saat bulan purnama, aku akan bangun dan semua barangku sebaiknya sudah kembali ke tempatnya semula. Tapi itu cuma seminggu. Itu mustahil bagi satu makhluk. Oh, itu sempurna. Ku cari bala bantuan. Bulan purnama, semua barangku. Dan jangan pernah berpikir untuk kabur. Karena kalau kau kabur, kau akan kuburu dan kubunuh. Baik, Baik kawan, kau istirahat saja. Akan kulakukan. Hehe. Dan seminggu setelah ini, kita pasti akan menertawakan hal ini. Hah? <laughs> tell myself, yeah, I'm the man. Looks grim right now, but pretty soon we'll be laughing. Oh, oh, oh, dingin, dingin. Oh, di tempat yang tidak tertutup tempurungku. Oh. musim semi. 274 hari tersisa sampai musim dingin. Semuanya bangun, hibernasi berakhir. Uh, pagi. Pagi, Hemi. Aku harus kencing. Oh, jangan di danau tempat kita minum. Oh, baiklah, kalian semua ini musim semi. Artinya kita harus bekerja. Uh, selesai. Tidak, tidak, tunggu. Ayo semuanya bangun, jangan paksa aku masuk ke sana. Sebaiknya kalian mendengarkannya. Aku sudah menahan sesuatu selama musim dingin dan aku akan mengeluarkannya. Ayo. Ayo. Terima kasih Stella. Oh, aku bisa membersihkan ruangan sendiri. Ayolah, hanya itu yang bisa kulakukan. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi yang sangat indah, bukan? Huh? Oh, astaga. Wow, di sekitar matamu tidak terlihat bagus, sayang. Baki dan Quilo terbangun setiap tiga atau empat minggu dan Spike terus menyodokku. Ya, dia suka menyodok. Ya, dia yang tertajam dari semuanya. Apa kau tahu bagaimana kalau kau ambil giliran mengasuh? Oh, Lu, itu akan menyenangkan. Baiklah anak-anak, kalian dengar ibu kalian dan sekarang dengarkan ayah. Kalian menurutlah. Astaga. Inilah yang aku takutkan. Gimana makanannya? Ada sisa? Aku lapar. Ada sisa makanan? Kita sudah memakan semuanya, Hemi, selama musim dingin. Jadi kita harus mencari lagi. Oh, yeah. Aku punya kandang di hutan dan aku tahu tempatnya. Aku akan kembali. Oh, oh. Cukup. Ayah itu cuma salju. Tapi itu bisa saja pemangsa. Bukannya pura-pura mati itu lemah? Heather, berapa kali harus kuulang? Berpura-pura mati itulah yang kita lakukan. Mati agar kita selamat. Anak-anak, ayah bos kalian, oke? Okay? Jadi kalian Itu tenang. yang harus kami carikan untukmu tahun ini. Kau tahu pria yang baik. Pria baik? Oh, oh. oh pria baik. Astaga, mulai lagi. Kenapa semua orang mengira aku butuh pria, ha? Aku terlihat berantakan dan berbau seperti rawa. Jadi, jika kalian menemukan pria yang sopan, ramah, dan tidak punya indera penciuman, panggil aku. Uh, halo? Uh, halo? lihat makanan. Baiklah, aku rasa kalian tahu apa artinya ini. Sementara Hemi, <clears throat> ini artinya kita harus mendapatkan sembilan berry sebelum kelaparan. Oh. Maaf, itu sedikit keterlaluan. Maksudku kelaparan yang serius sekali. Oh. Belum selesai, Hemi. Pagi lu, Penny. Terima kasih. Hmm. Hei anak-anak. Jadi yang ingin ayah katakan adalah, aku belum selesai Hemi. Kalau kau ingin kencing lagi pergilah. Baiklah, maksudku adalah kita hampir kelaparan. Tahun ini kita harus memastikan kalau kita mengisi gelondongnya sampai ke puncak. Benar, sampai ke puncak. Karena kita apa? Para pencari. Dan apa yang kita cari? Makanan. Benar. Hebat, Bird. Sangat hebat. Baiklah, Hemi. Huh? Ada apa? Kenapa? Apa yang ingin kau katakan padaku? Hmm, Eh, apa tadi itu ya? Apa tadi? Eh, apa tadi? Hmm, tunggu, seperti ujung lidahku. Oh ya, ada benda aneh yang belum pernah kulihat lihat. Sungguh menakutkan. Eh, ikut aku. Baiklah, pertemuan selesai karena benda aneh yang mengerikan. Hmm, pencari makanan. Hemi, benda aneh apa? Oh, benda aneh itu juga tidak ada ujungnya. Astaga lu? Ya, astaga adalah kata yang tepat, sayang. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ini besar. Benda apa ini? Heather, jangan! Aku takut. Aku juga, Bu. Shh, shh, tidak apa-apa. Ini hanya benda apa ini, lu? Uh, aku itu uh, itu Fern. uh, itu uh, jelasnya sejenis semak. Aku tidak akan setakut ini kalau aku tahu nama benda itu. Ayo manggilnya Steve. Steve? Nama yang bagus. Steve kedengaran bagus? Iya, aku sangat tidak takut pada Steve. Oh, Steve yang hebat dan kuat. Apa yang kau mau? Aku rasa dia tidak bisa bicara. Aku mendengarnya. Ah. Kemarilah sekarang juga. Baik, Hemi, kembalilah. Tapi Steve marah. rasa itu berasal dari balik Steve. Maksudku semaknya, maksudku astaga. Dengar, satu-satunya cara kita bisa mengetahui benda apa ini dan ada apa ini, aku akan memeriksanya. Ah! Ai, ai, ai. Steve memakan Fern. Baiklah, Steve. Kau sendiri yang meminta. Stella, jangan. Aku tidak dimakan. Aku hanya tersandung. aku akan pergi ke sebelah sana. Jangan ada yang bergerak. tempat apa ini? Oh, hei kawan kecil. Kawan kecil. Oh, oh. beberapa peringatan merah muda aneh. Mereka pasti datang saat kita hibernasi dan mereka ah, mengerikan. Mereka punya roda di kaki mereka dan ada tongkat ini dan mereka mengantamku dengan tongkat ini seolah itu bagian dari permainan gila. Kau seharusnya mati. Kau seharusnya berbaring dan mati. Ayah. Itu bukan terburuknya. Separuh hutan telah lenyap. Oh, pohon ek dan semak beri. Semua, semua lenyap. Astaga. Bagaimana bisa cari makanan? Entahlah, tapi ini yang ku tahu. Kita akan selamat selama tidak ada yang pergi melewati Steve lagi. Itu pagar tanaman. Dan itu tidak perlu ditakuti teman amfibiku. Itu gerbang menuju hidup yang enak. Uh, aku ini uh, reptil sebenarnya. Tapi kau tahu itu kesalahan umum. Dan kau... Oh, di mana sopan santunku? Aku RJ, Jangan oh. pikir aku mengintip, tapi aku tidak sengaja menguping dan aku bisa sedikit menerangkan tentang situasi pagar tanaman ini. Kalian lihat, apa yang dulunya hanya hutan belantara kini menjadi surga 20 hektar berpendingin udara terawat buatan manusia. Kecuali untuk titik kecil ini. Kalian berada di sini. Tidak, tidak, itu hal yang bagus. Kalian berhibernasi kan? Kalian mengumpulkan makanan, menyimpannya untuk musim dingin? Aha, kami mengisi ini. Hemi, Apa? sungguh? Gelondongan ini yang mirip goa ini? Hingga mencapai puncak. Ozzy, boleh kutanya, butuh berapa lama untuk kalian tahu mengisi gelondongannya? 274 hari. Oh, pernah dalam seminggu? Itu mustahil. Tidak, jika kita bekerja sama. Begini, kalian punya kemampuan mengumpulkan makanan, aku punya caranya, dan mereka punya makanannya. Berapa banyak makanan? Banyak makanan, timbunan makanan, makanan yang sangat banyak. Kau tahu, makanan apapun yang sangat banyak, aku rasa kami tidak tertarik memakannya. Entahlah, pria ini sangat masuk akal bagiku. Sebaiknya kita dengarkan. Ya, aku tidak apa-apa dengan kelebihan makanan di sana. Tidak, jangan. Ekorku kesemutan. Oh, oh tidak bilang. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Apanya yang apa? Ketika ada yang tidak beres, ekorku kesemutan dan kuberitahu padamu, semua ucapanmu sejauh ini membuat ekorku menggila. Dengar, Coven kan, ini bukanlah hal yang harus kau takuti. Aku takut dan untuk alasan yang bagus. Oh. Ini bukan tanda lahir. Oh. Ah, itu karena kau pergi ke sana tanpa panduan, Fern. Terserah, terima kasih sudah mampir. Kami tidak tertarik. Tidak tertarik pada makanan terlezat yang pernah kau rasakan selama ini? Tidak. Ayolah. Tidak tertarik. Baiklah, aku paham. Aku paham. Ini hal yang tidak kau inginkan. Aku buka. Ini saatnya. Astaga. Apa itu? Itu adalah kombinasi ajaib dari tepung jagung, keju padat kering, BHA, BHT, dan juga MSG yang bagus alias keripik nacho rasa keju. lagi, ayo. Ya benar, rasanya memang enak. Semuanya enak dan kita akan ke sana malam ini. Ya. Yeah! Selamat datang di pinggiran kota. keluarga. Bagaimana ekormu? Dengar, kalau ada anggota keluarga ini yang terluka, maka kau yang harus bertanggung jawab. Mereka akan bersenang-senang. Aku akan bertanggung jawab untuk itu. Hai Fern, aku mengambil sedikit dari duriku untuk sedikit perbandingan. Lihat ini, rumputnya terlihat lebih hijau di sini. Fern, kau yakin kau datang ke tempat yang sama? Ya, karena rakun itu bilang bahwa... Baik, baiklah. Cukup tentang dia. Aku paham. Dia bisa melakukan beberapa trik. Maksudku ini tidak seperti dia berjalan di atas air. Hei semuanya, makanannya ada di sini. Apa itu? Itu adalah SUV. Manusia naik itu kemana-mana karena secara perlahan mereka kehilangan kemampuan berjalan. Astaga, besar sekali. Bisa muat berapa banyak manusia? Biasanya satu. Oh. Hai, ini Gladys Sharp. Presiden Anda? Dari asosiasi pemilik rumah? Benar. Oh, Astaga. Apa? Tenang, apa tenang, jangan cemas. Itu hanya seorang manusia. Dia takut pada kita sama seperti kita takut padanya. Sekarang, jika manusia kebetulan melihat kalian, berbaringlah, berguling, dan jilati daerah pribadi kalian. Mereka suka. Tertulis rumputnya harus tinggi 5 cm. Dan berdasarkan tongkat pengukur saya, rumput Anda setinggi 6 cm bisa kita ambil makanannya dan pergi? Benarkah mereka punya atau tidak? Kau lihat tadi? Itu di dalam kota. Mereka selalu menaruh makanan di sana. Kita makan untuk hidup. Mereka hidup untuk makan. Biar kutunjukkan apa maksudku. Mulut manusia disebut lubang pai. Sementara manusianya disebut wadah kentang. Itu adalah alat untuk memanggil makanan. Itu satu dari banyak bunyi makanan. Itu adalah gerbang yang dilewati makanan. Itu salah satu dari banyak kendaraan transportasi makanan. Manusia membawa makanan, mengambil makanan, mengirim makanan. Mereka menaiki makanan, mereka memakai makanan. Itu memanaskan makanan, itu mendinginkan makanan, itu entah apa itu. Kalian tahu? Makanan! Itu adalah altar tempat mereka memuja makanan. Itu yang mereka makan saat mereka kebanyakan makan. Itu menyingkirkan rasa bersalah agar mereka bisa makan lebih banyak. Makanan, makanan, makanan, makanan, makanan! Jadi, kalian pikir makanan mereka sudah cukup? Tidak, itu salah. Bagi manusia, tidak pernah ada kata cukup. Dan apa yang mereka lakukan dengan hal-hal yang tidak mereka makan? Menaruhnya di tong perak berkilau. Hanya untuk kita. Wow. Ambil saja. Mm -hmm. Enak bukan? hmm, ini adalah popok dan itu memang keluar dari anus. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apa aku benar atau aku benar? Semua ini hanya sia-sia. Tunggu sampai kalian melihat apa yang ada di dalam peti, paket, dan kaleng. Kalian tahu semuanya, tetaplah bersamaku, dan dalam seminggu kita akan mengumpulkan cukup makanan untuk untuk memberi makan beruang. Apa? Hanya kata kiasan. Berhenti! Penyusup! Penyusup! Keluar kalian semua! Ada apa, sayang? Ah! Kalian sedang apa? Kau bilang kami harus menjilati. Tidak! Lupakan! Lari! Keluar dari sini! Kemana tanaman? Keluar dari sini! Dari sini baru saja kuper! Kamu mau dirikan! Aku harus mencari air. Benar tadi itu mengerikan. Kalian tidak apa-apa? Benar tidak apa-apa? Kita akan cari makanan lain. Paham maksudku? Hal seperti itulah yang aku maksud. Para manusia tidak ingin kita berkeliaran. Kita hanya menakutinya, dia bereaksi berlebihan. Bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Oh, itu yang kami sebut masalah besar. Ayolah, pikirkan tentang makanannya. Tadi itu setimpal untuk makanannya. Pantas mati untuk hal itu. Huh? Oh. Biar ku istilahkan lagi. Tidak, pantas mati. Kau jelas mengatakan itu. Dengar, mungkin kehidupan hutan kecil kami terlihat primitif bagi seorang pria dengan tas. Apa? Kurasa aku berbicara mewakili seluruh anggota keluarga ketika aku bilang kami tidak ingin melakukan apapun di luar pagar tanaman itu. Oh, ayolah. Kalian bahkan belum mencoba donatnya. Kalian ingin menyimpan lemak? Itu cara menyimpan lemak. Kalian akan berkeringat selama musim dingin. Oh, baiklah. Baiklah, kalian tidurlah di sana. Ide bagus. Aku akan memeriksa kalian lagi. Sial. Hampir saja. Selamat malam Heather. Malam Fern. Selamat malam Oji. Selamat malam Fern. Selamat malam Lu. Selamat malam Fern. Malam Penny. Selamat malam Fern. Selamat malam Hemi. Selamat malam Fern. Selamat malam Baki. Selamat malam. Selamat malam Spike. Selamat malam Paman. Selamat malam Kilo. Selamat malam Paman Fern. Hanya tinggal 273 hari sebelum musim dingin. Itu sudah cukup. Selamat malam 273 hari. Ah, ah, Spadi, hmm, kotak pendingin, gerobak-gerobak merah. Waktumu habis, Arjen. Masih enam hari lagi. Tidak, tidak, tidak. Baiklah, empat cakar. Bulu masih hidup, masih hidup. Oh. Ya. Baiklah anak-anak, itu dia kulit kayu untuk sarapan. Aku ingin donat. Aku ingin pizza, Ibu. Tidak, tidak. Yes. Hmm. Baiklah, ini enak dijamin ini perlu waktu untuk dikunyah tapi ini ini sangat memuaskan dan ngomong-ngomong banyak serat di dalamnya juga hmm. Hmm, banyak harus gua akui itu memang terlihat enak sedang apa kau di sini aku kemari untuk membantu kalian mengumpulkan makanan dengar Forn, kau mengatakan satu kata kemarin tentang geng kecilmu ini. Dimulai dengan huruf K. Apa kau ingat itu? Keluarga? Benar, benar. Itu. Kau tahu itu sangat mengenaiku. Begini, Forn. Dulu aku punya semua itu. Tempat tinggalku sendiri, dikelilingi orang-orang tercinta. Remote universal. Tapi lalu semuanya tiada karena... Insiden pemotong rumput. Oh, kemarilah. ya, itu terasa baik bukan? Astaga. Astaga, Fern. Kita selalu butuh bantuan ekstra di sini, kau tahu? Pematang rumput, Fern. Pematang rumput. Baiklah. Bukan masalah kalian. Aku akan pergi. Inilah aku. Pergi. Baik-baiklah. Sangat Sangat senang bisa mengenal kalian. Aku yakin kita akan bertemu lagi di hutan. Oh. Jaga diri kalian. Baiklah. Baiklah. Baiklah, hei. RJ, Kau boleh, kau boleh tinggal. Ah. Kemarilah pria besar. Tidak. Aku tahu di balik penampilan luar yang galak dan keras ini ada kelembutan di dalamnya. Keberatan kalau aku memanggilmu Paman Fern? Dengan setiap tulang di tubuhku. Bagus. Boleh aku bekerja dengan Hemi? Kau ingin bantu cari kacangku? Sangat menggoda, Hemi. Sangat menggoda. Tapi pertama, aku ingin menunjukkan ini. Kau suka kue ini? Oh, oh, oh. Kue ini sampah. Aku suka kue Tenang, jangan cemas. Aku tahu di mana kita bisa mendapatkan kue yang sangat berharga yang diantarkan oleh petugas yang berseragam. Dan keluarga Doyle di rumah kuning. Mereka hanya mau Dan itu dia. Kue yang paling didambakan di Amerika. Love Handles, Skinny Mints, Dinner Dinners, dan Smackeroons. Tebaklah, itu semua milikmu. Eh. <laughs> oh, Hamilton, tahan dulu kawan. Aku suka energimu, tapi jangan langsung diambil. Kau bilang semua milikku. Jadi milikmu jika kita sukses menggabungkan energi maniakmu dengan rencana brilianku. Kau ikut aku, nak? Uh, aku... Itu jawabannya. Ayo ikut. Kurasa Nyonya Johansson alergi dengan coklat. Benarkah? Iya, kalau dia memakannya, wajahnya meledak atau semacamnya. Sepertinya tidak adil. Hei, menjauh dari kue itu. Itu milikku. Hei, pria itu tidak akan datang kan? Aku tidak ingin dia kemari. Oh, kita punya banyak pekerjaan. Ayolah, masuk ke kantorku. Sekarang dengarkan. Kita kemari untuk seekor tupai gila ganas, pemakan manusia. Kau bisa mengurusnya? Um, permisi. Ya, Hemi. Um, baiklah, uh, kelinci tidak ganas. Mereka sangat imut, menyenangkan. Jadi... Payah, bukan kelinci. Oh, apa? Baiklah, jadi pertama kita akan mengacak-acak rambut. ya, itu terlihat bagus. Kita akan kita akan sedikit mengusutkan bulu. Ya, sedikit ekornya menggembung. Hentikan! Hmm, lebih menggembung. Hmm, aku sangat menyukainya. Tunjukkan kegilaan di matamu, ayolah. Oh, oh, aku bisa bersendawa. A, B, C. A, B, C. Hemi! Aku sangat membutuhkan kau untuk fokus sekarang, oke? Okay? Baiklah. Terima kasih. Ayo lihat. Hmm, tunggu, tunggu, tunggu. tunggu. Eh, jangan, jangan, jangan. Jangan. Eh, eh, ah, haha. Bagus. Oh. Hemi, <laughs> Selesai. Sekarang ayo, aku akan tepat di belakangmu. Pergilah, pergilah ke sana. Hus, hus. Aku seekor tupai gila. Aku ingin kueku. Aku gila. Mulutku berbusa. Aku berbusa. Tupai gila yang sangat menakutkan. Ini berhasil. Di belakangmu. Ya, aku tahu. Di belakangku. Oh. Kenapa? Tahan. Mundur. Jangan, jangan, jangan, jangan. Tidak. Lepaskan itu. Teruskan, teruskan saja yang itu. Apa yang terjadi? Itu Hemi? Semuanya terkendali. Kembalilah ke pagar tanaman. Tersebut itu terkendali. Dia sedang diserang. Dia sedang bekerja. Aku datang, Hemi. Oh, jangan. Kau sedang apa? Awas. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Oh. itu tadi bagus. Kau kawanku alami. Atau harus bilang, au natural. Hah? Oh. Hemi, ya. kau menakjubkan kawan. <laughs> kau membuatku takut. Hampir saja aku ke sana dan menghajarmu dengan buku. Kau baik-baik saja bukan? Tentu saja. Kau kan Hemi. Hmm. Mama itu akan sembuh, kau tahu? Anak perempuan suka bekas luka. Hmm. Di sana, di sana sebelah sana. Disitulah tupai menyerang kami, kena rabies atau semacamnya. Dan ada makhluk bugil yang menjijikan. Reptil. Ah, tidak apa-apa anak-anak, masuklah. Makanlah kue, nyalakan TV dan tenanglah. Terima kasih. Maaf Jenis, apa benar aku mendengar mereka berkata tupai gila? Oh, mereka cuma bereaksi berlebihan. Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau kita sedang menghadapi potensi pandemi? Hama tidak terkontrol, menyebarkan wabah dan menurunkan harga jual properti kita. Aku sedang memanggang kestrel. Harus buru-buru. Baik, cemaskan saja kestrelmu dan aku akan mencemaskan akhir dari kedamaian dan ketenangan pikiran kota hmm benar, jangan dorong-dorong. Ada banyak untuk semuanya. Ada satu kotak untukmu, Penny. Astaga, ini enak. Anak-anak, semua yang rasanya seenak ini pasti baik untuk kalian. Rasakan dengungan di belakang tengkorak kalian? Iya. Itu disebut aliran gula. Itulah yang membuat manusia terjaga. Jadi mereka tidak berhibernasi. Habiskan itu dengan sedikit ini. Yang biasa kalian lakukan selama musim panas akan kita lakukan selama seminggu. Wow, tunggu, Hamspot. Kafein adalah hal terakhir yang kau butuhkan. Eh, eh, eh, Benar, ayo teruskan. Karena kawan-kawan, ini baru awalnya. Apa? clean themselves, you don't Halo, aku butuh semua daftar bisnismu tentang pembasmi hama. Oh, tidak. Wow. Sentuhlah. Boleh kudorong? Tidak. Makhluk-makhluk kecil malah. Ada apa? Ayo kita periksa. Ada pakai posum. Debbie, aku tidak ingat ada izin untuk mengadakan pertemuan. Kelompok yang lebih dari satu itu mendapat... Au! Timmy, um, ambilkan skop dari mobil. Ah, cahaya pudar, tubuh terasa dingin. Aku melihat terowongan. Oh, tidak. Ibu, apa ibu yang memanggilku menuju cahaya harus pergi ke cahaya? Menurutmu dia sedang apa? Mungkin kita telah menghancurkan otaknya atau semacamnya. Hei, kali ini kau sudah terlalu jauh. Cepat uh. pergi dan tinggalkan ini. Tangkapan bagus, Fern. Ya. Kau berbahaya. Kau gila. Musik yang indah. Aku akan pulang. <coughs> oh, selamat tinggal dunia yang kejam. Oh, oh. Kunt Tum Mawar. Sekarang boleh kudorong dia? Tidak. Kalian lihat, inilah kenapa aku memanggil pembasmi hama untuk membunuh mereka sebelum mereka terluka. Semuanya pergi dari sini sekarang. Benar. Anak-anak, ayo angkat ini. Ambil apa? Ayo, ayo. Aku tergilir. Ayo pergi. Ayo. Aku yakin ada yang menelpon tentang masalah binatang. Solusinya di hadapan kalian. Dwayne Lafondo di sini. Dari mana saja kau? Aku akan mengadakan pesta selamat datang di perumahan dan mobil Debbie sudah lebih banyak membunuh binatang daripada kau. Tenanglah, saudariku. Ah. Aku sendiri yang menjamin tidak akan ada makhluk hidup di pesta ini. Membasmi hama sedang bekerja. Tinggalkan, tinggalkan. Ah, apa ini? Delphis marsupialis virginianus 4,5 kg. Jantan. Kurasa dia sudah mati. Sungguh? Apa kau sebenarnya punya gelar dari Fremtek? Dia ingin kau mengira dia sudah mati. Kondisinya adalah apa yang kau sebut mensisok. Perhatikan baik-baik. Kalian bisa lihat dia bernafas. Aku sungguh berharap dia tidak kesakitan. <laughs> Ah, Waduh! Waduh! Terima kasih sudah datang. Oh, tidak. Kalian penonton yang hebat. Astaga. Baiklah. Apa yang kuhadapi di sini? Posum, landak, sigung, tupai, rakun, amfibi, reptil. Bukan. Reptil. Hmm. Luar biasa hebat. Mereka terpukau, kawan. Kau mengagumkan. Ayah, aku cuma mau bilang tadi itu bagus. Bersorak untuk Osman. Osman. Tapi jangan lupakan pemimpin cerdas kita, RJ. RJ. RJ. RJ. Kemarilah, kami tunjukkan sesuatu. Ya, tentu. Hebat! Dia yang hebat. Oh, di sana, kawan. Kemari, sebelah sini. RJ, kami ingin menunjukkan sesuatu. Ayo, cepat. Lihatlah. Rumah barumu. Dan lihat, tempat untukmu di sini. Itu untukku? Ya, apa ini sudah seperti yang kau punya dulu, RJ? Ini tidak seperti yang kau punya dulu. Ini seharusnya aku tidak meminum ini. Terima kasih. Ahem. Itu tasku? Ya, kami membawanya agar kau tidak perlu tidur di pohon tua itu. Sungguh? Wow, Ye, lihat ini kami telah memasang TV-nya. Aku sudah memasang konverternya. Ada sekitar ribuan saluran. Ambil remote-nya sebelum ayahku mengambilnya. Wow, remote universal. Bagus kawan-kawan. Bagus sekali. Kini kita kembali menyaksikan si keterlaluan di antara kita. Harusnya kau malu. Kami membiarkanmu masuk dalam keluarga kami dan kau menipu kami. Kuberi kau hatiku dan kau mencabiknya jadi berkeping-keping. Sadarlah Kevin, karena saat kau merasa seperti orang keterlaluan, itu karena kau memang keterlaluan kan? Jadi hadapilah, katakan saja keras-keras, aku keterlaluan. Keterlaluan? Kurasa pria itu bukan dokter sungguhan. Bagaimana menurutmu, RJ? RJ? Oh, oh, oh, oh, oh, RJ, kau sedang apa kawan? Kau sudah terlalu emosional. Cepat, ambil makanannya. Beri makan beruang. Ambil makanannya, beri makan beruang. Di mana makanannya? Di mana makanannya? Di mana makanannya? Oh. Fern, kau sedang apa? Aku sedang mengembalikan semuanya ke tempat semula. Tidak, jangan. Bagaimana kalau aku pergi saja? Bagus. Kau pergi dan kau kembalikan semua ini ke pemiliknya yang berhak. Apa? Kenapa? Karena kita membuat manusia marah. Dan kami tidak ingin berakhir seperti kelinci itu. Karena itu, kukembalikan ini semua supaya mereka tidak membunuh kita. Fern, kau tidak mengerti. Kita butuh semua ini. Tidak, tidak. Kau tidak bisa mengambilnya. Ya, aku bisa. Lepaskan. Kau yang lepaskan. Aku harus memilikinya. Tidak. Wah, suaramu dan ikuti aku. Apa? Oh tidak. Tidak, aku tidak akan tertipu lagi oleh ucapan manismu. Hentikan. Entah apa tujuanmu, oh. tapi seluruh tempurungku kesemutan. Dan kau tahu, aku mendengarkannya kali ini dan aku mengambil langkah tegas. Tidak, tidak, tidak, tidak. Bermain? Hah? Bermain! Bermain, bermain. Bermain, bermain, bermain. Ayo bermain. Bermain? Astaga, aku. bermain, bermain, bermain, bermain, bermain, bermain. Tidur nak, duduk, berguling. bermain pura-pura mati. Pintar, Pon. Selamatkan makanannya. Aku singkirkan anjingnya. Kau menjatuhkan semua makanannya, kawan. Ini, tangkap! Balaban, lihat, makanan! Apa? Lihat, orang-orang, bermainlah dengan mereka. Awas! Bermain, bermain. aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Bon, lepaskan rantainya. Bermain. Tidak. Ya, nakal. As bagarras. Uau! Uh... tepi jalan sebelum jam 8. Kau setannya. Tidak, tidak. Fern, kau tidak apa-apa? Bantu aku, Ozzy. Tentu, tentu. Apa yang terjadi? Ada apa? Hilang. Makanannya hilang. Apa? Hilang? Bagaimana bisa hilang? Tanya dia. Fern? Aku mengembalikannya ke pemiliknya yang berhak. Apa? Kami bekerja sangat keras. Kau tahu? Sangat keras. Semua makanan yang kami kumpulkan. Kau tahu? Dan kau terserahlah. Ya, Fern, apa yang kau pikirkan? Gelondongannya sudah penuh. Penuh sampah. Oh, jadi apa maksudmu? Bahwa makanan yang kami kumpulkan dengan cara kami tidak sebaik caramu? Cara kalian? Maksud kalian caranya? Kalian tidak lihat Arje hanya memanfaatkan kalian? Ah, Fern, kau harus malu. Arje tidak melakukan itu. Percayalah padaku tentang ini. Apa kalian tidak paham ada yang salah dengannya? Ekorku kesemutan setiap aku berdekatan dengannya. Oh, jadi kita harus kelaparan karena pantatmu bergetar? Aku mulai berpikir kalau kesemutan itu hanya karena kau cemburu. Cemburu? Kepadanya? Ya, dia menerima masa depan di sana dan kau hanya menghalangi kami. Aku menghalangi kalian, benar. Dari kepunahan. Lihat apa yang kau lakukan. Jika mereka mendengarkan separuh hal yang kau katakan pada mereka, mereka akan mati dalam seminggu. Kau hanya tertarik untuk memanfaatkan mereka karena mereka terlalu bodoh dan naif untuk mengetahui hal yang lebih baik. Aku tidak bodoh. baiklah, uh, bukan maksudku uh, maksudku bebal uh, pada hal-hal di sana. Ayolah kawan-kawan, kalian tahu bukan itu maksudku. Jangan lakukan ini. Stella, Ozzy, Hemi, bukan maksudku. Hemi, aku tidak bodoh. Aku mohon, I must give the impression that I had the answers for everything. You were so disappointed to see me unravel so easily. It's only change, it's only everything. some change, and I'm only changing. Selamat malam Paman Arje. Selamat malam sayang. Bulan Purnama Arje, sampai jumpa besok pagi. sensitif. Dan kau sudah memasang yang ini, penguli turbo ini? Itu barang selundupan, Bu. Itu ilegal di setiap negara bagian, kecuali Texas. Aku tidak peduli jika itu melanggar konvensi Jenewa. Aku menginginkannya. <laughs> Kurasa begitu. Jadi telah kupasangkan untuk Anda. Selamat jalan, serbuan binatang. Astaga. <laughs> apa yang sudah kulakukan. Harusnya semua makanan itu jangan diambil. Apa? Harusnya tidak kuambil semua makanan itu. Aku hanya berusaha mengembalikan semuanya ke tempatnya semula, itu saja. Aku hanya waspada, karena begitulah aku. Secara alami sifatku sementara. Bahkan ada tempat di tempurungku yang belum kujelajahi. Kau di sisi yang lain, kau ini keren dan gila dan pemberani. Kurasa mereka benar, aku hanya cemburu. Fern, percayalah. Seharusnya kau tidak cemburu padaku. Kau, kau punya kondisi yang bahagia. Kau berusaha melakukan yang terbaik untuk keluargamu. Kurasa kau yang terbaik untuk mereka sekarang. Bagaimana dengan ekormu? Uh, kepalaku bilang dengarkan ekorku, ekorku bilang dengarkan kepalaku, dan aku hanya berakhir dengan perut yang mulas. Itulah kenapa kau harus memimpin sekarang. Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan kau tahu. Jadi, apa masalahnya? Ini, Front, masalahnya. Kau lihat ini? Aku mendengarkan. Tunggu. Uh, tunggu sebentar saja, oke? Okay? Oh ya, Anda wanita yang mengadakan pesta? Iya, di sebelah kanan ada sepatu pengaman untuk dipasang di bawah sepatu Anda. Ya, ya. Um, apa, apa ini? Apa? Oh, itu mm -hmm, adalah daftar semua dari hal yang kau hilangkan, Von. Benarkah? Itu daftar yang panjang dan lebar. Wah, ternyata kau pria yang sangat teliti ya. Kerja bagus. Kau tahu, aku tahu tempat yang penuh sekali dengan makanan. Kita bisa dapat semuanya dalam semalam. Bagus. Ayo, di mana? Di dalam rumah itu. Apa? Ha! Apa gunanya benda ini? Jatuhkan saja. Yang ingin disampaikan Fern adalah maksudku berat disampaikan dalam satu kata saja. Maafkan aku. Benar. Baiklah, tetap berkerumun. Ini rencananya. Sekarang jebakannya dipasang di sini. Sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, dan sini. Di sini, sini, sini, sini. Yang besar di sini, sini, dan di sebelah sini. Astaga, itu saja. Tidak. Ada beberapa lampu merah di seluruh tempat ini. Baik-baik saja, Fon. Kau terlihat pucat. Pikiranku sesaat kosong tadi, tapi uh, aku paham. Ada lampu jebakan, mungkin aku harus berganti tempurung. Baiklah, ini kita. Aku jadi mobil. Aku yang menjadi mobil. Aku yang mobil, kau jadi sepatu. Sepatu itu payah. Kenapa hmm. kau tidak menjadi setrika yang bagus itu? Hei, itu tidak penting. Selain itu, akulah mobilnya. Aku selalu menjadi mobil. Rencananya terdiri dari tiga langkah sederhana. Langkah pertama, matikan lampunya. Langkah kedua, masuk. Langkah ketiga, keluar dengan makanan menggunung. Dengar, tempat ini seperti benteng. Dindingnya tinggi sekali, pintunya tidak tertembus. Bagaimana bisa masuk? Kalung itu adalah kuncinya. Secara harfiah, kalung itu, itu seperti kunci yang membuka pintunya dan itu... Dan apa? Kau pikir dia akan menyerahkan kalungnya padamu? Bukan padaku, wanita seksiku, padamu. Dia? Aku? Kau, Stella akan membuat kucing itu memberikan kalungnya menggunakan Kentutku. pesona femininmu. Wah, terlalu keras ya. Dengar, Rakun. Uh, eh, mungkin topeng yang kau pakai itu menghalangi penglihatanmu. Tapi kalau kau belum tahu, aku ini sigung. Di sisi luar, mungkin. Tapi aku melihat sisi dalam, Stella. Dan aku melihat seekor rubah. Dan yang harus kita lakukan adalah mengeluarkannya. Gunting. Gunting? Ini dia. Wow, wow, eh, awas. Arang? Arang? Pengharum udara, jus tomat, sumbat. Sumbat, beraninya kau. Ya. Ya. Satu hal lagi. Oh, berhenti. Cukup. Hadirin sekalian, pekerjaan kita sudah beres. Oh, astaga. Astaga. Dia tampak... Wow. Apa? Oh. Meow. Oh, wow. Baiklah, geng. Ini dia. Kita akan masuk. Astaga, lagi-lagi gagal. Benda itu mirip sekali dengan aslinya. Terkutuk kau, pembuat plastik. itu sampah. Tapi aku suka kue. Ada apa? Eh, eh, apa semua baik-baik saja? Aha, ini dia. Ayolah, Hemi. Ayolah, ikuti sinar cantik itu. Itu dia. Ya, bro. Bagus, bagus, bagus, bagus. Itu dia. Tangkaplah. Mm-hmm. Bagus, bagus. Ayo tangkap, ayah. Kena. Baiklah, langkah kedua. Kukira kita akan mati di langkah kedua. Ini berjalan dengan baik. Baiklah, cantik. Giliranmu. Astaga, sebaiknya dia kucing payah. Audio, bunyikan. Bukan sapi, kucing. kucing. kucing. kucing. kucing. Suara kucing, kucing bukan sapi. sapi. Kucing itu Berikan padaku. Siapa itu? Kau kucing. Kau kucing. Kau kucing? Uh, maksudku aku kucing. Uh, meow. Ya, benar. Hush, Bapak, bapak, menjauhlah dari sini. Pemilikku tidak memberi sisa makanan ke hewan liar biasa. Hewan liar biasa? Baiklah, kau yang minta. Ambil kalungnya. Astaga, itu kalung yang bagus. Boleh aku lihat? Tidak, tidak. Jangan dekat-dekat. Aku tidak boleh berdekatan dengan makhluk dari hutan terbuka. Uh, Bawa pergi kotoranmu. Kotoranku? Kotoranku? Astaga, ini dia. Baik, cukup. Aku muak dan lelah karena semua melihatku sekilas dan kabur karena mereka pikir aku menjijikan. Ada sebuah berita untukmu. Aku tidak dirias untuk meminta makanan sisa dan sebuah bola berbulu bilang kalau dia terlalu baik bagiku. Pantatku sudah didandani, kawan. Kau tidak ingin tahu tentang sumbatnya. Berhenti. Tidak ada yang pernah bicara begitu padaku. Uh. Itu berani. Aku suka. Percayalah, masih banyak lagi itu uh, um, bola berbulu. Baiklah tim, ayo beraksi. Ayo, eh, kau kuat. Aromamu begitu kuat. Apa maksudmu dengan itu? Matamu lah. Mataku? Matamu berkilauan. Berkilauan? Apa benar? Kau tahu, kurasa ini bagian di mana pikiranku kosong. Apa sepatu kecil dan mobil sungguh masuk ke rumah? Jadi, kau punya nama? Ya, itu nama Persia karena aku kucing Persia. Terlahir sebagai Pangeran Tigeris Mahmud Sabas. Oh, panjang sekali. Boleh ku panggil kau Tiger? Wow. Hewan-hewan sudah di dalam rumah. sekali. Ya. Yeah. Baiklah, siaga semuanya. Ayo, ayo cepat. Ayo, ayo, Tanpa pijakan, tanpa pijakan. Lihat makanannya. Hemi, kurangi cakaran. Bercincitlah. Baiklah. Itu sakit. Hmm. Eh, sebentar saja aku akan kesana. Apa itu? Itu uh, hanya suara detak jantungku. Kau bisa dengar? Hmm. taman. Kembalilah beraksi. Eh, ini dia. Ini tangkap. Oh. Astaga. Oh. Ya, yeah, aku akan berhasil. Ayahku, dia punya muka yang sangat datar. Mhm. Dia begitu indah hingga hampir tidak bisa bernafas. Menarik. Di dalam, aku punya penghargaan memanjat karpet tebal multi-level. Ayo, aku tunjukkan. Oh tidak, aku belum menceritakan tentang diriku. Bagus, bagus. Berjalan lancar, berjalan lancar. Apa itu? Itu yang membuat manusia terbangun di pagi hari. Ah! Kemana dia pergi? Tiarap dan jangan bergerak. Ayo cepat-cepat. pergi sebelum dia kembali. Tidak, tidak tanpa Spadis itu. Apa? Lu, Penny, kembali ke TV. Heather, awasi manusia itu. Baiklah, RJ. Oh, tidak. Heather, tunggu. Kesemutan, kesemutan. RJ, gerobaknya sudah penuh. Ayo pergi dari sini. Sabar, Vincent. Ini hanya sebentar saja. Vincent, di mana? Siapa Vincent? Oh, Vaughn, Vincent hanya ke beruang. tidak, aku uh, bersabarlah denganku. Itulah maksudku. <laughs> Tidak ada beruang, Iya, memudar, tubuh mulai. Uh. Heather. Sekarang ada bangkai tikus putih di anak tanggaku. Kupikir kau sudah mati. Aku belajar dari ahlinya, Ayah. Ini baru putri Ayah. Oh, ayo, ke ayah. Sebaiknya kita bergegas. Waktu kita tidak banyak. Ada apa, RJ? Tidak ada. Cepat pergi dari sini. Kita sudah dapat apa yang kita inginkan. Tidak, belum. Apa maksudmu? Ini sudah lebih dari cukup. Hei, dengar. Sedikit lagi aku harus menyerahkan gerobak penuh makanan itu ke beruang pembunuh. Dan kalau di situ tidak ada di menunya, maka aku gantinya. Sekarang lepaskan ekorku. Apa? Lepaskan! Ah, Oh, oh aku harus pergi. Stella, Stella, kamu kemana? Stella! Stella! Dengar, ini bukan karena kau. Ini tidak akan berhasil karena aku. Oh, Ya, itu. Maaf kau harus melihat ini. Tembak rumah musuh! Jadi bau ini tidak mengganggumu? Tidak. Wajah ini dikembangbiakan untuk kecantikan. Aku tidak bisa membaui apapun. Kau tidak bisa membau? Ke pintu! Ayo cepat, cepat, cepat, cepat, cepat! Lari! Ayo, Kilo! Lari! Ayo, berpesta! Kelinci! Larilah cintaku. Lari, lewat situ, keluar. Selamat pagi, reptil. Kau baru saja dibasmi. <laughs> oh, baumu busuk. Itu karena kau membiarkan mereka masuk ke rumah itu. Hei, Nancy, hentikan ratapanmu. Binatang-binatang kecil ini akan diurus secara cepat dan manusiawi. Tidak, jangan manusiawi. Sebisa mungkin tidak manusiawi. Sebuah kehormatan bisa berbisnis denganmu. Entahlah, sayang. Aku tidak mau mati, Ayah. Tidak mau mati. Tenang, tenang, sayang. Kita baik-baik saja. Kau benar tentang dia, Vern. Harusnya kami dengarkan. Maafkan aku. Tidak. Kita tidak boleh mempercayainya. Dan aku membiarkan kita terlibat. Harusnya aku tahu sejak awal. Wow. Vincent. Jadi aku sedang dalam perjalanan untuk membunuhmu, tapi aku berhenti untuk menonton pertunjukan dan aku harus bilang itu. Tepat di sana adalah hal yang indah. Mementingkan diri sendiri yang paling kejam yang pernah kulihat. <laughs> Klasik Arjen. Kau ambil makanannya. Dan mereka terima akibatnya. Terus lakukan ini, kau akan berakhir seperti aku. Memiliki semua yang kau inginkan. Tapi aku sudah memilikinya. Apa? Mereka? Kau bercanda? Kau sendiri yang bilang begitu. Kau keluarga dengan satu anggota. Akan selalu begitu. Begitulah caranya kau dan aku bertahan hidup. Sedikit menyakitkan dalam prosesnya. Keras. Itulah hidup. Percayalah, kau tidak butuh mereka. Sebenarnya, aku butuh. Dan sekarang, mereka sangat membutuhkanku. Jadi aku sangat butuh ini. Arjen! Ah! Kau oh, tidak apa-apa? itu sakit. Dengar ya, penyesalanmu itu omong wow, kosong. Stella, Kau ini penyelamatan. Aku menyelamatkanmu. Kami. Aku akan mengentutimu sampai cucumu ikut busuk. Beruang. Apa itu? Beruang. Rambut? Beruang. Berani? Beruang. Oh, beruang. Oh. Apa? Kita tidak terkendali. Kami bisa menyetir. Itu seperti auto ngemisai tiga. Apa? Hei, hei, biarkan aku masuk. Salah tombol, salah tombol. Silakan memilih tujuan. Bawa kami pulang, bawa ke gelondongan. Tujuan sebelumnya dipilih. Silakan berbalik arah. Baik, Ayo. Eh, Kami! Biarkan aku masuk! Tidak mendengarkan RJ! La la la la la la Anak-anak, singkirkan meruang itu! Kita punya senjata apa? Oh, ya, kita punya palu! Keren! Dasar kau! Terima kasih, ya, ya, hei! Biarkan aku masuk, buka! Tidak! Penipu berlingkaran ekor! Oji, oh, dia berusaha menyelamatkan kita, biarkan dia masuk! Setelah yang dia lakukan pada kita? Tapi dia kembali! Dan dia membawa beruang! Iya, iya. Hei, jangan bertengkar lagi kami menyetir. Sekarang kami akan memutar mobil ini, Tuan. Hmm, dia yang mulai. Kuberitahu beritahu kalian, dia hanya berusaha menolong kita. Tapi, Foren, kau sendiri yang bilang kan, harus selalu percaya ekormu. Tapi ekorku tidak kesemutan. Oh. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Hei! Oh, terima kasih, terima kasih. Kau akan mati, Arjen. Dan temanmu selanjutnya. Awas! Grada B. saat menerjes dulu. Oh. Ayo. Wow, ayo, ayo, ayo, ayo. Lu, Penny, ada anak di sini. Henny, badut seram. Ah. Oh. <laughs> Oh. Pemotong rumput, Fern! Pemotong rumput, Fern! Tunjukkan wajah kecil kalian, makhluk menjijikkan! Tetaplah di hutan tempat kalian berada! Awas! Kalian ingin berpesta? Baiklah, ayo berpesta! Anak-anak! Benny, lu, awas! Turun! Itu dia. Fern, bawa semuanya pergi dari sini. Aku akan mengecohnya. Gila, dia akan membunuhmu. Aku yang dia inginkan. Jaga baik-baik keluargamu, Fern. Senang kulakukan. Seluruh anggota keluarga. Pasti ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada waktu. Hemi. Hai, Vincent. Kau benar. Dengan Spadi, cukup tidaklah pernah cukup. RJ! Sekarang Hemi, cepat, cepat. itu, pengulit turbo, bersiaplah untuk sengatan menyakitkan. Oh tidak, tidak, tidak, tidak, sudah bagus. Marilah Hemi, kemari. Kau jenius, nak. Uh, terima kasih. Eh. Danforn, jangan pernah perbaiki tempurung ini. Iya, senang itu berguna untukmu. Tepaskan, kembalikan. Ini dia, menuju ke pegunungan Rocky. Smoky, sekarang apa kau sadar kalau itu sebuah penguli turbo? Absir, kumaha? Itu ular pembasmi hama. Dia yang menjualnya padaku. Ini hmm. tidak ada hubungannya denganku. Hei, hei, itu di pekaranganmu. Namamu ada di kontrak. Jadi katakan itu pada hakim. Tidak, ini bukan salahku. Lepaskan itu? Nyonya. Aku tidak boleh ditahan. Tolong aku dengar. ini presiden asosiasi pemilik rumah. Oh. oh. Turunkan dia. Oh. Dia mau kabur. Oh. Oh. oh, dia masih bergerak. Tangkap dia. Awas. Hentikan itu kaosku. Nyonya. Hei, boleh aku minta oh. bantuan? Tolong pegang oh. kakinya. Ah. Bermain? Oh, tidak. Tidak. Tidak. Ah! Oh, Stella. Jadi ini hutan terbuka? Nah, aku suka. Ayo bocah besar, ikutlah denganku. Kau tahu Arji? Um, sebagai catatan, kalau saja kau beritahu kami bahwa semua makanan yang kau dapatkan itu untuk menebus beruang marah, kami akan memberikannya padamu. Benarkah? Iya, itu yang dilakukan keluarga. Mereka saling menjaga. Aku tidak pernah mengalami seperti itu. Aku tahu. Tapi percayalah, inilah gerbang menuju hidup enak. Sungguh, kuharap kau memberitahuku lebih awal. Ya, itu komunikasi yang buruk. Kadang itu terjadi di keluarga. Bagaimana menurutmu? Kau ingin jadi bagiannya? Oh, kemarilah. Aku oh. janji tidak akan melakukan ini, tapi baiklah. Selamat bergabung ke dalam keluarga. <laughs> Ayo. Ah, baiklah. Baik. Minggu pertama musim semi yang hebat ya. Tunggu dulu, itu berarti tinggal 267 hari sebelum musim dingin. Bagaimana kita bisa mencari makanan? Ya, Hemi. Aku isi gelondongannya. Astaga, oh. bagaimana dengan itu? Eh, eh, eh. Lihat, lihat. Kutemukan kacangku. watching Idol on a Friday night in a house built safe and sound on Indian burial ground. Shaman. itu adalah objek dari seluruh perhatian dan kesetiaan manusia. Mereka menyebutnya TV. Keren sekali. Begini, manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan dunia di sekitar mereka. Itu adalah super duper. Mereka juga memiliki kebutuhan untuk duduk, menonton TV, memenuhi kedua kebutuhan itu sekaligus. Wow, menarik. Ayolah anak-anak, saat keluarga di sana, di depan TV, sudah mengambil makanan kalian. Belilah huruf hidup, belilah huruf hidup, belilah ye, belilah ye. Di mana remote-nya? Hai Spike, balapan. Ada yang melihat remote? Ayah, Tenang, aku bisa menirukan TV. Kita mencari tahu apakah bayi adalah berkah atau section adalah alien. Seperti kami Star Trek 2, proyek Genesis ada di tangan Enterprise, tapi kan memiliki rencana untuk mencuri penemuan yang diperbarui. Iya, itu sangat spesifik. Aku melihatnya di TNT, mereka membahas masa lalu, entahlah. Permen cacing semuanya. Aku mau satu. Baki, berikan itu pada lu. Hmm. Rasakan ini. Ini makanan yang sempurna. Kue bebas lemah. kau mungkin bisa memakan kotoran saja. Aku pernah makan kotoran. Aku tidak suka kotoran. Rasanya seperti kotoran. Acaranya dimulai. We're rocking the suburbs. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons from packets of tea. I've got my giant hit discotheque album, I empty a bottle and feel a bit free. Kids in the halls and pipes in the walls, make me noises for company. Long distance callers make long distance calls and the silence makes me lonely. Tomorrow's in the supermarket. I can not no longer shop happily. I came in here for a special offer. A guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket. I can not no longer shop happily. I came in here for a special offer. A guaranteed personality. Ayo kita lihat. Ini dia. Tunggu sebentar. Oh. Pasti lezat. Aku tidak sabar. Aku tidak sabar. Aku tak sabar. Itu dia. Lihat itu dia. Iya. Ini dia seperti anti klimaks. Sial,